BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Ledung, kalau kamu ingin menilai seseorang harus adil. Kalau toh benar, apa yang kamu katakan pasti maksud Kilura dan Nyilura baik. Setidak-tidaknya dia ingin melindungi Setianingsih, anak gadis satu-satunya. Melindungi bagaimana maksud Den Mas Jatmiko, ha? Apa kita ini binatang buas yang siap menerkam? Tidak, Denmas, Saya tidak setuju. Saya tidak benci orangnya. Tapi sikapnya itu loh, munafik. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Oh, mengapa sikap bapak ibu seperti itu? Mengapa dia menipu dan mesdat Miko? Bukankah selama ini mereka selalu mengajarkan kejujuran padaku? Tapi mengapa sekarang mereka justru tidak jujur? Ah, kesepian dan Asmara di Tengah Bencana. Jauh -jauh di sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak di antara dua benua Asia dan Australia Juga di antara dua samudra Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung Merapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Setioningsih dan Jatmiko masih duduk di atas lempengan batu padas, menghadap permukaan air bendungan yang berkerelap terkena terpaan cahaya matahari sore. Jatmiko baru saja mengembalikan pakaian Setioningsih yang pernah dipungutnya di sela-sela batu di pinggiran sungai. Itu terjadi pada saat pertemuan mereka yang pertama kali. Ningsih merasa sangat terharu sampai meneteskan air mata. Hamba sangat terharu, Denmas. Denmas Den Mas Jatmiko seorang pria ningrat. Denmas berasal dari keluarga bangsawan. Tapi Denmas mempunyai watak yang sangat sederhana. Itu yang membuat hamba terharu. Hati hamba tersentuh. Ya, memang sejak kecil aku seperti ini. Aku tidak menyukai barang-barang mewah. Aku tidak menyukai lampu-lampu gemerlapan. Aku lebih menyukai keaslian, kemurnian, sesuatu yang sangat alamiah tanpa polesan. <laughs> Seperti bibirmu, merah tanpa ginju, dan bibimu halus tanpa bubur. Kulitmu lembut tanpa lurus. <laughs> Kamu memiliki semua yang kudambakan. Itulah sebabnya sih, tidak akan pernah melepaskan kau. Saya memang menyenangi pakaian ini. Warnanya lembut, coraknya bagus, tapi sederhana. Enak dipakainya. Saya sering sekali mengenakannya pada sore hari. Memang ini hanya pakaian sehari-hari. Uh, mengapa Den Mas Jatmiko ingin saya mengenakan pakaian ini di hari perkawinan nanti? Sebenarnya aku tidak pernah terikat pada sesuatu yang tidak memiliki asal-usul. Tidak mempunyai sejarah. Pakaianmu itu menjadi sangat berharga karena ada sejarahnya. Ada kesan-kesan yang menempel di pakaian itu yang susah aku lupakan. Aku ingat waktu memungutnya dari sela-sela batu di antara gemercik air sungai yang mengalir. Saat itu aku melihat pakaian itu seperti dirimu sedang ini. Aku seperti melihat kecantikan dan kesederhanaan yang disia Karena itu aku pungut dan aku simpan dalam lemari pribadi. Joli yang sedang dimabuk cinta itu kemudian berpisah ketika warna senja menyepuh seluruh permukaan bumi. Awan jingga berarak utara. Setioningsi langsung pulang ke rumahnya. Sementara Jatmiko dan Belendung sudah kembali terguncang-guncang di atas punggung kuda. Kali ini Jatmiko berkuda tidak terlalu kencang, sehingga Belendung tidak perlu mengejarnya. Setelah melewati tepian hutan jati, Jatmiko memberikan isyarat pada Belendu agar mereka berhenti. Mengapa berhenti, Tuhan? Uh, ah, sebentar. Apa kita tidak salah jalan? Memang seharusnya di perempatan jalan tadi, kita ambil arah jalan kiri, Den Tapi tidak apa. Lewat sini juga bisa. Saya tahu jalan tembusnya nanti juga di kaki Gunung Merapi. Uh, ya sudah kalau begitu, kita terus saja. Tapi sebenarnya aku haus sekali. Di depan itu sepertinya ada sungai kecil ya. Ah, dan Mas, tunggu sebentar. Biar saya ambilkan. Belendung melompat dari punggung kudanya, kemudian berlari-lari kecil, menghampiri sungai yang airnya bening seperti kaca. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi. Jatmiko heran Lendung tidak membawa apa-apa. Tidak bisa deh, Sepertinya airnya tidak bisa diminum. Panas sekali. Airnya panas? Iya, Denpas, Airnya panas. Dan seperti bau belerang. Hmm, jangan-jangan airnya berasal dari lereng-lereng Merapi yang tinggi dari celah-celah tebing yang tandus dan kering. Hmm, sepertinya aku mencium gejala yang aneh dan tidak wajar. Tidak biasanya air sungai di kaki Merapi tidak bisa diminum, apalagi berbau belerang. Dan rasanya panas. Hmm. Apa yang Merapi mau batuk-batuk ya? Wah, jangan bicara macam-macam, Denmas. Nanti kalau benar-benar kejadian, celaka semua. Baru saja Jatmiko dan Belendung mau naik ke atas punggung kuda. Mendadak terdengar derap beberapa ekor kuda mendekat. Tunggu sebentar, Kisanak. Jangan terburu-buru. Apakah Kisanak orang baru di sini? Maksudku di desa Jatisari ini. Aku bukan orang Jatisari. Hmm. Kami berdua berasal dari kota Raja Mataram. Hmm. Jauh sekali. Memang kalau melihat penampilan Kisanak dari pakaian dan tingkah laku, Kisanak bukan orang desa. Lalu ada keperluan apa Kisanak pergi ke kaki gunung Merapi ini? Kami hanya berkunjung ke rumah Kilura Jatisari. Hmm. Hati-hati Kisuro. Dia itu orangnya. Dia yang bernama Jatmiko. Anak Temenggung Jayeng Logo. Hampir semua orang di Jatisari mengenalnya. Dan sepak terjangnya di sini sudah banyak diketahui orang. Pasti dia bermaksud menemui Ningsi. Hmm. Benar begitu? Benar kisanak yang bernama Raden Mas Jatniko? Benar sekali. Beliau ini adalah putra Temenggung Jayeng Logo. Beliau yang bernama Raden Mas Jatniko dan aku Abdi Namaku Belendung. Aku dulu pernah tinggal di Jatisari. Bahkan aku dilahirkan di desa ini. Hak seorang abdi adalah mendengarkan percakapan majikannya. Mengerti kamu, Belendung? <laughs> Sok banget. Memang kamu siapa? Hah? Pangkatmu apa? Eh, hey, Belendung. Kalau kamu mau tahu, beliau ini adalah lurah dari desa Pringsewu. Beliau mempunyai wewenang yang sangat luas di kaki Gunung Merapi. Dan beliau bersahabat akrab dengan Kilurah Jatisari. Siapa namamu? Hai Lurah Pringsewu. Kalau kamu ingin tahu siapa namaku namaku Ki pangga Puas? Sudah, sudah, sudah. Sepertinya kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Sebentar, Jatmiko. Aku ingin tahu, apa benar kamu mengincar anak gadis kelurah Jatisari? Apa maksudmu dengan kata mengincar? Maksudku, apa kamu ingin mengambilnya menjadi istrimu? Kamu ingin membawanya ke kota Matar, begitu? Kalaupun itu merupakan keinginanku, bukankah hal yang wajar? Aku masih bujangan, sedangkan Ningsi juga masih perawan. Kami berdua belum terikat apa-apa. Jadi kami bebas menentukan sikap dan langkah-langkah kami. Hei, Jatmiko. Jangan mentang-mentang kamu anak seorang tumenggung. Di sini kamu bukan apa-apa. Di sini kami bisa melakukan apapun. Bahkan kalau perlu, kami bisa menyingkirkanmu dari muka bumi ini. Maka hati-hatilah. Kalau kamu mau aku nasihati, sebaiknya kamu tidak usah mendekati Setia Ningsi. Jauhi dia sejauh-jauhnya. Karena Setianingsi hanya akan menjadi milik lurah desa Pringsel, Mengerti kamu? Setianingsi itu kan belum menjadi haknya siapa-siapa. Cukup. Aku tidak punya waktu lagi untuk melayani kalian. Aku akan pergi menemui calon mertuaku di lurah Jatisari. Ayo cepat! Tambah masalah lagi, Denmas. Orang hidup tidak perlu takut masalah. Masalah selalu ada. Yang penting kita berani menghadapinya. Sudahlah, ambil kudamu, kita teruskan perjalanan. Jatmiko menyuruh Belendung mengandangkan kudanya di halaman belakang. Sebenarnya dia tahu ada tamu di ruangan pendopo, tapi dia pura-pura tidak melihatnya. Dia langsung menuju ruangan biliknya. Tapi baru saja dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang, Nyai Tumenggung Jayang Logo datang. Niko, Loh, kok terus tidur? Itu ada tamu. Puspaningrum. Sudah sejak tadi sore dia menunggu. Katanya mau ada perlu. Aduh, ah, saya letih, Bu. Saya ngantuk sekali, mau istirahat. Eh, jangan begitu ah. Hmm. Kasihan tunanganmu itu. Temui dia dulu sana. Ayo bangun. Kamu itu putra seorang tumenggung kok seperti tidak tahu tata krama saja. Ada tunangannya datang kok malah ditinggal tidur. Kamu itu mbok jangan keterlaluan tole. Nanti kalau Puspa Ningrum tersinggung kan malah jadi perkara. Ayo Tojat Niko, bangun dulu. Ibu tunggu di ruangan pendopo ya. Sebenarnya Jatmiko enggan menemui Puspaningrum. Hanya karena ibunya, dia mau meninggalkan ruangan biliknya. Sekarang dia sudah duduk di ruangan pendopo, di samping Kismoroso, adik perempuan satu-satunya. Nyai Tumenggung Jayeng Logo juga ikut duduk bersama mereka. Dari mana saja, Kang Mas? Dari rumah seorang kawan. <laughs> Pasti rumahnya jauh ya. Pakaianmu sampai lusuh. Sekarang dia sering pergi, Yunda. Kadangkala tidak pulang sampai dua malam. Entah tidur di mana. Dulu sebelum ada si Blendung, dia itu bisa hidup dengan baik, Tertep, teratur. Kalau pergi walaupun malam, pasti pulang. Tidak pernah mau menginap di mana-mana. Ah, ada perlu diajak? Ada, sedikit Kang Mas. Kalau Kang Mas Jatmiko tidak keberatan, aku ingin mengajak Kang Mas menghadiri pesta kawin salah seorang teman. Temanmu juga Kang Mas? Putra Gusti Tumenggung Rono Menggolo? Itu loh Kang Mas, bagus cantur. Dia mau nikah sama anak demang ngablak. Namanya siapa ya? Uh, Sri Wulan. Oh iya, Sri Wulan. Ku dengar beritanya kurang baik Kang Mas. Ya Bu? Katanya sudah hamil, keburu hamil, sehingga cepat-cepat dinikahkan. Lah itu, akibat pergaulan yang tidak sehat, tidak senonoh. Bagaimana kan mas? Eh, bisa tidak kira-kira menemaniku? Soalnya tidak enak pergi sendirian. <laughs> ya, sebenarnya pergi sendirian ya tidak apa-apa. Tapi kan lebih baik sama tunangannya, ya toh? Uh, maaf Diajeng, sepertinya aku tidak bisa. Hmm sudah menduga. Soalnya aku tahu Kang Mas Jatmiko tidak suka pesta-pesta. Tapi sekali-kali kan tidak apa-apa, Kang Mas. Ikut saja. Di sana bisa tambah teman. Aku juga mau ikut kok. Bosan di rumah terus-menerus. Jadi kita pergi bertiga, Kang Mas. Aku, Kang Mas sama Yunda Puspaningrum. Sudah, Jatmiko, pergi saja. Kasihan Puspaningrum. Lagi pula kan kalian juga harus saling belajar mendekatkan diri. Lebih enak toh, sebelum menjadi suami istri sudah akrab. Kenapa tidak sama diajeng ke Semoro saja? Kenapa harus sama aku toh? Hah? Jatmiko ini bagaimana? Kami kan sama-sama perempuan. Kan lebih pantas kalau pergi sama tunangan. Benar kata ibu. Ayo Kang Mas, begitu saja kok pakai dipikir jelimet toh. <sighs> Kapan pesta perkawinannya? Hari Sabtu yang akan datang, Kang Mas. Di mana? Di rumah pengantin putri, Kang Mas. Di Ngablak, rumahnya Kidemang. Agak jauh rumahnya, tapi kan malah enak bisa dolan-dolan, jalan-jalan. Hmm, Ikut ya Kang Mas, mau ya? Mau, pokoknya harus mau <sighs> Baiklah, tapi aku tidak bisa lama-lama di sana, ya? Sementara itu, di Pangga lurah desa Prinsel, dengan ditemani panut pembantunya, memberanikan diri bertamu ke rumah Kilurah Jatisari. Mereka ngobrol tentang berbagai macam hal sambil minum dan menikmati makanan kecil. Monggo, Loki Suro, diunjuk airnya dan itu makanannya di situ. Inggih, matur nuwun, Nyi. Ayo panut, dimakan. Jangan didiamkan saja itu. Nggih. Enak ini makanannya. Dari ubi ya? <laughs> ya, itulah Kisuro. Pekerjaannya istri saya itu kalau di rumah <laughs> ada saja yang dikerjakan. Bikin ini, bikin itu. Eh, makanan saja yang diurus. <laughs> Ah, iya. Jangan meremehkan makanan lo, Kang Lurah. Orang kalau tidak makan ya lapar. Iya. Makanan sebegitu banyaknya juga habis kok. <laughs> Apalagi kalau ada orang seperti Panut ini. Makanan 10 piring juga dilalap habis sebentar saja. <laughs> ah, jangan begitu Kisuro, bikin malu saja. uh, begini. Jadi sebenarnya ini hanya tulan-tulan saja atau ada keperluan yang penting ini? Ya, begitulah Kisuro. Kami datang untuk bersilaturahmi sambil sedikit mau membicarakan soal uh, soal Stianingsi. Oh, ada apa toh dengan Stianingsi? Hmm, anu, uh, begini. Uh, kalau Gilurah tidak keberatan, saya ingin <laughs> ingin merapatkan tali kekeluargaan, begitu. Uh, <laughs> maksudnya apa Kisuro? Huh? Uh, eh, <laughs> maksudnya Kisuro ini pengen melamar Setianingsih oh. putri tunggal Kilura. Iya. <laughs> Mau ngomong begitu saja kok susah Kisuro. Oh. Jadi ceritanya Kisuro bermaksud mengambil Setia Ningsi menjadi istri begitu. Iya, <laughs> itu kalau dikasih. Dan kalau anaknya juga mau. Kalau tidak ya <laughs> habis bagaimana? <laughs> Sebagai bukti bahwa saya bersungguh-sungguh, saya ingin memberikan sedikit tanda mata untuk Setia Ningsi. Ini Kilurah. Loh. Hah? Apa ini? ini sekedar tanda mata untuk kenang-kenangan dari saya, Kilurah. Ini ada cincin berlian dan sedikit uang, uh, Kilurah. Waduh, kok tiba-tiba saja jadi begini. Iya. Aduh, huh? kami tuh belum siap, Kisuro. <laughs> ya, nanti dulu. Uh. Bagaimana, Ki? Huh? Saya kira tadi hanya dolan-dolanan biasa. Tidak tahunya Kisuro ini bermaksud melamar anak gadismu. Hmm, hmm. Aduh. kita kan jadi susah ini terlalu mendadak. Iya, <laughs> benar Kisuro. Oh. uh, <coughs> maaf saja ya, kami belum bisa menerima pemberian ini, ya. Kita mengadakan pendekatan saja dulu. Iya, betul. Begitu. Maaf sekali Kisuro, ya. Kami tidak bisa menerima pemberian semacam ini. Nanti berat tanggung jawabnya. Uh, iya, ini bukan berarti ditolak lamaran Kisuro. <laughs> Kita adakan pendekatan dulu yang lebih baik. Iya, setuju. Kita mau tanya dulu sama anaknya, apa kira-kira mau apa tidak? <laughs> kan ya harus ada pembicaraan dulu, Ki. Iya sudah kalau begitu. Eh, iya, Kisuro. Pelan-pelan. <laughs> Namanya anak gadis, kan harus ditanya dulu, harus dirayu dulu. Apa mau atau tidak? Hmm. Apa sudah ada yang punya atau belum? Begitu Kisuro. Hmm, saya dengar Setianingsih sekarang punya hubungan yang yang uh, anu. Hubungan apa? Eh, begini, kami hanya dengar selentingan kabar-kabar burung. <laughs> mungkin benar, mungkin tidak. Uh, konon kabarnya Setianingsih sudah gandeng renteng sama seorang bangsawan dari Mataram. Namanya um, uh, siapa ya namanya? Uh, Raden Mas Jatmiko. Oh, eh. iya iya iya iya. Benar Kelurah, benar. Namanya Jatmiko, putra Tumenggung Jayeng Logo. Apa benar begitu? Sudah sampai di mana hubungan mereka? Apa Setianingsih sudah dilamar? Sudah diberi tanda begitu? Uh, <laughs> ya, belum Kisuro. Hmm. Belum ada apa-apa. Itu hanya kemauan anak-anak saja, oh, ya. Iya. Orang tua belum sama sekali ikut campur kok. <laughs> ya, syukurlah kalau begitu. Kalau sudah dilamar dan anaknya mau, artinya kan saya datang terlambat. Setelah Kisuro Panggah dan anak buahnya pulang ke Pringsewu, Kilurah Jatisari memanggil Setioningsi. Gadis itu cemberut, wajahnya tidak ceria. Sekarang dia duduk di apit ibu dan bapaknya. Eh, dok, kamu kok pakai pakaian yang bagus? <laughs> kamu mau pergi ya? Iya, Pak. Hmm. Mau pergi kemana? Uh, ke rumah teman, Bu. Ada perlu sedikit. Eh, itu tadi siapa, Pak? Oh, ya itu tadi namanya Ki Suro Pangga. Oh. <laughs> iya, dia seorang duda. Sudah kaya tapi hmm. dia juga punya jabatan kepala desa seperti Bapak ini. <laughs> Kalau kamu mau sama dia... Ah, uh, tidak, Pak. Aku tidak mau. Hmm, sudahlah, aku mau pergi. Takut kesiangan, Pak. Setioningsi bergegas pergi meninggalkan kedua orang tuanya yang masih duduk di ruangan pendopo. Bagaimana itu, Pak? Hmm? Kok sekarang dia mulai senang pergi sendirian ya? Ya, kalau pergi ke rumah temannya sih biar aja, Bu. Yang penting dia jangan lagi bersinggungan dengan Denmas Jatmiko. Hmm, iya. Kasihan sebenarnya Setianingsih. Tapi bagaimana lagi? Hmm? Ya, Mudah-mudahan saja si Genduk segera bisa melupakan Denmas Jatmiko ya Pak. Mm -mm. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi potensi bencana alam yang harus diwaspadai seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pendengar sekalian, demikianlah seri ke-11 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Nana sebagai Denmas Jatmiko, Rifki sebagai Blendung, Siska sebagai Nyai Tumenggung, Guritno sebagai Panu, Ajeng sebagai Setyoningsi, Elsa Surya sebagai Kilura, Ivan Rose sebagai Nyelura, Tato sebagai Suropangga, Neni sebagai Puspaningrum, Ari Puritno sebagai Kismoroso, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mendengarkan seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Jalani semua perintahnya. Kita semua telah mendapatkan terang BNPB, Badan Nasional Penanggulangan